Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala haqqa hamdih. Wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala afdalil hamidina. وأكرم الشاكرين وأكرم الشاكرين حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا ما لم نعلم وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد واحصرنا تحت لواء حبيبك سيدنا محمد اللهم يا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وأرنا الباطل wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah innaka antal mu'in ya mu'in a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik amma ba'du hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dengan kerinduan kepada kemuliaan, dengan kerinduan kepada ibadah, dengan kerinduan kepada menuntut ilmu. Itulah yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis. Sab'atun yudhillumuhullahu yudhillumuhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh kelompok yang bakal mendapatkan perlindungan dan payung perlindungan khusus dari Allah di saat tidak ada perlindungan dan payung kecuali payung Allah yaitu orang yang kalbuhu muta'allikun bil masajid yang hatinya terikat dengan masjid ini dimaknai hatinya itu rindu kepada kemuliaan di dimanapun ia berada yang dipikir adalah kemuliaan dan ini banyak kita lihat orang yang semacam ini Angan-angannya adalah kalau saya pindah rumah saya pengen dekat sama pengajian. Saya pengen dekat dengan musola atau masjid. Saya pengen dekat dengan ulama. Saya pengen dekat dengan kebaikan. Inilah orang yang dimuliakan oleh Allah dan akan mendapatkan payung perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah. Makna payung di sini adalah perlindungan khusus khusus dan sangat khusus tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang telah terlihat tanda-tanda kerinduan kita kepada kemuliaan ini benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi perlindungan kelak di akhirat dan juga dipilih oleh Allah di surga di surga bersama orang-orang yang punya pangkat pangkat surga yang tinggi karena ilmu yang kita cari pada malam hari ini dan di malam-malam sebelumnya dan malam-malam setelahnya. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Apa sonnya kurang jelas? Iya. Baik kita sampai kepada fa innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadata bimanzilati tamaratin min tamaratiha fa innal ilma ilmu itu bimanzilati syajarati bagaikan pohonnya artinya Kalau ingin buah harus ada pohon dong. Wal ibadah ibadata zilatitha thamaratin min thamaratiha dan ibadah itu bagaikan buahnya. Buah tidak berpohon enggak ada. Pohon tidak berbuah nggak guna fasyarafu lisyajarati kemuliaannya adalah di dalam pohonnya idhiyal aslu karena itulah yang asli mulia dinilai biarpun belum ada buahnya rumput satu tinggi harganya berapa seribu nggak ada yang beli barangkali tapi kalau pohon kelengkeng jadi nilai padahal pohon kelengkeng belum berbuah belum berbuah sudah ada nilainya karena disitulah dia dimuliakan karena harapannya nanti Fasyarafu li syajarati kemuliaan itu ada pada pohonnya karena itu adalah aslinya lakinil intifa'u tapi manfaat yang dicari-cari itu adalah bukan di dalam pohonnya tapi bima yahsulu dari apa yang ia dapat bithamaratiha dari buah-buahnya pohon tersebut. Faizan, kalau begitu Faizan, kalau begitu labuta maka haruslah lil abdi bagi seorang hamba ayakuna lahu hendaknya ia itu mempunyai mingkilal amraini dari dua-duanya ilmu dan amal itu haddun bagian nasibun sama nasib mendapatkan bagian artinya jadi bagi seorang hamba itu harus dong mempunyai pohon dan buahnya Punya pohon tidak berbuah nggak ada guna. Harus ada dua-duanya. Walidha walihada oleh sebab itu qala berkatalah Al Hasanul Bisriu Imam Hasan Basri beliau adalah disebut sebagai Sayyidut Tabi'in hidupnya adalah setelah generasi para sahabat Nabi beliau adalah imam ahli tasawuf seorang yang sangat soleh rahimahullahu taala semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Imam Hasan Al-Basri atau Al-Bisri utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadati carilah ilmu ini talaban dengan cara pencarian mencarilah engkau ilmu dengan cara pencarian la yadurru bil ibadati yang tidak mengganggu ibadahmu jadi bagaimana engkau menuntut ilmu tanpa harus mengganggu urusan ibadahmu watlubu hadhil ibadata dan carilah ibadah maksudnya lakukanlah ibadah tolaban dengan cara la yadurru bil ilmi yang tidak membahayakan menuntut ilmumu harus bareng seiring sedikit diamalkan sedikit diamalkan dan prinsip itu kalau dipakai bagus wa amal walau bil usri zakati Benur Ruslan menyebutkan bahwa amalkan ilmu itu kayak orang punya zakat punya harta harus dizakati artinya harus diamalkan ilmu itu biarpun sekali dulu amalkan nanti barokahnya ada di situ dan juga agar terbebas daripada hukuman orang yang punya ilmu lalu tidak mengamalkannya dicoba sekali dengar ilmu apa saja dicoba sekali setelah terkukuhkan setelah telah terkukuhkan menjadi sebuah ketetapan annahu sesungguhnya la buddha harus lil abdi bagi seorang hamba minhuma jami'an mempunyai dua-duanya semuanya selagi sudah menjadi sebuah ketetapan bahwa seorang hamba itu harus punya ilmu dan ibadah amal maka fal ilmu untuk mencari ilmu itu aula bitaqdimi lebih perlu untuk didahulukan la mahalata mau tidak mau li'annahul aslu sebab ilmu itu pokok wad dalilu dan yang memberikan petunjuk untuk amal Orang mau sholat harus ada ilmunya sholat. Kalau nggak ada ilmunya sholat, gimana mau sholat? Maka ilmu itu ad-dalilu yang memberikan petunjuk. Walidhalika oleh sebab itu qala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-ilmu imamul amali Ilmu itu pembimbing amal wal amalu tabi'uhu dan amal itu ngikuti ilmu begitu memang prosesnya kalau ada orang mengamalkan satu orang beribadah nggak ada ilmunya nggak diterima oleh Allah wa kullu man bi ilmin ya'malu amaluhu ma'dudatun la tuqbalu orang beramal tanpa ilmu amalnya dibuat amalnya tertolak nggak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang membangun di atas gelombang air nggak bisa. Jadi harus innama sara ilmu aslan matbu'an dan sesungguhnya menjadilah ilmu itu pokok terpenting yang diikuti yalzamuka maka setelah itu wajib bagimu takdimuhu untuk mendahulukan mencari ilmu karena ilmu itu pokok terpenting maka harus kamu mencari ilmu kata Imam Ghazali alal ibadati kamu dahulukan daripada ibadah li amraini karena dua hal ahaduhuma yang pertama litahsula karena agar engkau lah ditahsula laka agar engkau mendapatkan litahsula agar dapat laka bagimu al ibadatu ibadah itu yang pertama agar kamu bisa ibadah wa taslama dan agar selamat engkau fa innaka awalan yajibu alaika an ta'rifal ma'bud sebab fa innaka sesungguhnya engkau awalan mula-mula yang pertama yang harus kamu fahami kata Imam Ghazali rahimahullah taala kamu ini akan jadi ahli ibadah kan kamu akan jadi ahli ibadah ilmu itu penting dahulu kan cari ilmu fa innaka awalan sesungguhnya engkau itu mula-mula yang harus engkau ketahui yajibu alaika bagi wajib bagimu anta'rifa untuk engkau mengetahui al-ma'buda Tuhan yang kau sembah Tuhan yang disembah thumma ta'budahu baru menyembah Allah maksudnya harus kenal Allah Tuhan Allah itu seperti apa maka ilmu tauhid didahulukan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani kewajiban mula-mula bagi seorang hamba adalah kenal Allah jangan sampai yang kita sembah itu salah salah faham Allah seperti apa nggak seperti apa-apa. Tapi Allah yang bagaimana? Jangan pakai bagaimana. Kenailah bahwasanya Allah itu ada. Allah Maha dahulu, Allah Maha kuasa, Allah Maha melihat, Allah Maha Maha. Ya ini Allah Maha hidup. Itu adalah yang harus kita fahami dan inilah yang pertama kali selalu dihadirkan oleh para ulama dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam dengan memahami sifat 20. Itu adalah untuk kenal Allah. Jangan sampai orang menyembah Allah digambarkan Allah itu adalah seperti yang ada dalam bayangannya. Sebagai sesuatu yang duduk nongkrong di kursi karena dia sering nonton film tentang dewa dewi. Maka hayalannya tentang Tuhan adalah seperti itu. Padahal laisa kami syai'un. Allah tidak seperti apapun yang ada di hayalan kita. Allah tidak seperti apapun di benak kita. Maka ada orang kelihatannya menghadap ke kiblat sholat tapi sebetulnya yang disembah adalah berhala yang dibuatnya. Itulah orang mujassimah. Mengatakan Allah harus bertempat. Digambarkan Allah itu seperti manusia. Ini adalah mujassimah, kelihatannya menyembah Allah tapi sebetulnya dia menyembah berhala ciptaannya yang ada di dalam otaknya. Maka harus dikukuhkan bahwa Allah tidak butuh tempat jangan dikatakan Allah di atas langit jangan dikatakan Allah di atas langit jangan katakan Allah duduk di atas arsh Allah tidak butuh arsh Allah tidak butuh langit Allah tidak butuh tempat Allah ada sebelum menciptakan tempat dan setelah menciptakan tempat Allah tetap ada dan tidak butuh dengan tempat jangan katakan Allah ada di atas karena atas adalah tempat ciptaan Allah dan Allah tidak butuh atas dan bawah. Lalu bagaimana? Katakan Allah ada. Di mana? Enggak butuh mana-mana. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Dan kedekatan jangan digambarkan seperti dekatnya hissi, dekatnya jasad karena Allah tidak bisa sebut sebagai jasad. Jangan katakan Allah jasad. Namanya itu mujassimah. Jangan katakan Allah itu materi. Allah itu ada, dan kedekatan Allah ini adalah dekat sekali. Semua gerik kita ini Allah yang gerakkan. Mata kedip Allah gerakkan. Mulut berbicara Allah gerakkan. Tangan bergerak Allah gerakkan. Yang ngasih baju kita Allah. Nafas kita dari Allah. Semuanya tidak ada yang ada pada kita kecuali adalah Allah yang menggerakkannya. Allah yang memberinya. Ini adalah pemahaman kita tentang ilmu tauhid. Jadi Imam Ghazali menjelaskan paling penting adalah mengenal Allah. Wa kaifa ta'budu? Lanjutan kitabnya. Wa kaifa dan bagaimana ta'budu engkau akan menyembah man la ta'rifuhu zat yang tidak kau kenal? Bagaimana engkau akan menyembah sesuatu yang kau tidak kenal? Dan ini sekaligus hantaman bagi orang yang menyembah berhala. Engkau harus kenal jika menyembah sesuatu, Pak. Engkau menyembah berhala, faham tidak berhala itu apa? Jadi kalau ingin menyembah sesuatu harus faham. Setelah faham nanti baru benar sesembahannya. Seandainya orang menyembah berhala itu memahami, nggak bakal nyembah berhala. Unik, kalangan orang jahiliyah dahulu itu kalau tidak ada berhala dari batu, ia membuat berhala dari korma. Setelah menyembah lapar berhala itu dimakan, Tuhannya dimakan. Begitulah keyakinan-keyakinan yang unik. Orang tahu ini berhala itu adalah batu yang dipahatnya, batu yang diukirnya kemudian didudukkan di sebuah tempat lalu dipuja-puji ini kan unik karena dia tidak memahami benar coba ia faham apa yang ia sembah kalau ia faham yang ia sembah ia bakal tahu bahwasanya sesembahannya itu adalah salah karena itu adalah ciptaannya yang tidak bisa menolak tidak bisa menolak di saat hidungnya dipahat agak pesek atau agak mancung ia tidak bisa marah di saat matanya dipahat sipit atau agak lebar. Ia nggak ngerti karena itu adalah batu dan itu bukan Tuhan. Baik. Wa kaifa ta'budu bagaimana engkau menyembah Allah man la ta'rifuhu orang yang tidak kenal. Adapun cara mengenal Allah adalah bi asma'ihi dengan nama-nama Allah. Renungi Asmaul Husna yang pernah kita baca. Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus assalamul mu'min sampai akhir wasifati dhati dan sifat-sifat dhat Allah subhanahu wa ta'ala paling minim adalah sifat 20 dan sifat Allah banyak jangan dikatakan sifat Allah hanya 20 itu adalah min ba'di sifatillahi sebagian dari sifat-sifat Allah kaidahnya sifat Allah adalah semua kemuliaan yang layak untuk Allah adalah sifat-sifat Allah sifat Allah banyak hanya para ulama menyimpulkan dalam 20 sifat itu sifat yang terpenting karena di saat orang kurang faham atau tidak faham tentang sifat 20 pasti dia tersesat. Tentang keberadaan Allah yang maha dahulu. Itu sifat yang terjadi dialog panjang antara para filosof dengan ahli tauhid. Para high filosof mengatakan bahwasanya ada yang dahulu, alam ini dahulu. Nah, sementara kita yang mengatakan yang dahulu hanya Allah saja. Tentar ternyata para filsuf banyak yang belum bisa memahami bahwasanya sepanjang apapun alam ini ada harus ada permulaannya. Tapi filsuf mengatakan enggak, alam itu ada tanpa permulaan. Kalau alam ada tanpa permulaan berarti kodim dahulu. Maka di sini ada kesalahan para filsuf yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah ada maha dahulu. Maka di situ ditukuhkan oleh para imam ahli sunnah wal jamaah membahas sifat al-awwal yang maha dahulu atau dengan bahasa lain al-qadim al-qidam sifat qidam taib wa yastahilu dan apa yang muhal bagi Allah kita harus tahu sesuatu yang tidak boleh ada pada Allah sesuatu yang tidak boleh kita sandarkan kepada Allah buta tuli lemah nggak mampu itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita sandarkan kepada Allah beranak maka dari itu Kesempurnaan bagi hamba belum tentu kesempurnaan bagi Allah. Kesempurnaan bagi Allah istimewa. Kesempurnaan bagi manusia belum tentu kesempurnaan bagi Allah. Seorang bersuami atau beristri kesempurnaan bagi seorang manusia. Mempunyai anak kesempurnaan akan tapi jika itu untuk Allah bukanlah sebuah kesempurnaan. Maka tadi hukum ya, kaidahnya semua sifat-sifat kesempurnaan yang layak untuk Allah itulah sifat-sifat Allah. Adapun kesempurnaan bagi hamba belum tentu itu adalah sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yastahilu dan apa yang mustahil yang tidak boleh ada finatihi dari sifat-sifat Allah. Wa farubbama barangkali ya Ta'ata gitu engkau berkeyakinan kata Imam Ghazali dan ini benar. Banyak orang yang berkeyakinan seperti yang diduga oleh Imam Ghazali. Barangkali ada di antara kalian kata Imam Ghazali ngomong kepada muridnya padahal yang diajak bicara itu ulama ya. Karena yang menghadiri dikte ini Imam Ghazali mendikte mengimlak pengajian ini adalah ulama-ulama gede. mah, barangkali ada di antara kalian itu tak itu berkeyakinan fihi tentang sifat Allah naat Allah wa fihi tentang Allah wa fi sifatihi dan dari sifat-sifat Allah syai'an sesuatu wal billah dan perlindungan hanya dengan Allah maksudnya barangkali ada di antara kalian yang meyakini tentang meyakini Allah atau sifat-sifat Allah mimma jadi wal billah itu jumlah iktiradiyah itu dalam kurung itu biasanya begitu Warubama kau barangkali tak tak gitu engkau keyakinan fihi tentang Allah fi sifati tentang sifat-sifat Allah syai'an sesuatu mimma yukhalifu yang bertentangan al-haqqa kebenaran. Benaran. Fatakuna maka menjadilah engkau fatakunu menjadilah ibadatuka ibadahmu habaan manthura sia-sia. Waqad syarahna dan kami telah mencari fidzalika tentang itu semua minal khataril azimi dari bahaya yang banyak fi bayani makna su'il khatimani tentang bahayanya tentang keterangan tentang jeleknya mati dalam keadaan su'ul khatimah fi kitabil khauf tentang kitab khauf yakni Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membuat satu judul tentang khauf takut min jumlati kutubi Ihya'i Ulumuddin di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini adalah yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Intinya ilmu yang pertama yang harus kita pelajari ilmu yang membenarkan akidah. Kita diingatkan kalau begitu oleh Imam Ghazali. Barangkali kita harus memasuki tentang akidah nanti perlahan demi perlahan kurikulum akidah harus kita hadirkan kembali sebab kelompok lain yang dibicarakan akidah-akidah terus padahal akidah palsu akidah tentang sifat Allah yang Allah dengan pokoknya sifat-sifat yang merusak keyakinan tambahan kelihatannya mengajari iman tetapi malah menjerumuskan namanya juga orang membawa akidah palsu yaitu orang mujassim mengatakan Allah bersisim Allah harus bertempat kadang-kadang tempatnya tempat ngaco ini orang mengatakan Allah bertempat tempatnya pun tempat unik Tempatnya adalah makan namanya makan adami. Ini unik. Orang yang ngerti filsafah, ngerti mantek, lucu, bingung. Kok ada makan adami? Dan itu yang dikokohkan oleh seorang tokoh yang paling benci dengan tawasulan dan maulid Nabi Muhammad SAW. Itu mereka sebetulnya kalau kita cermati punya akidah adalah sangat jauh dari kebenaran. Adapun urusan tidak kunut dan sebagainya itu mah kecil sepele. Tapi sebetulnya kalau kita lacak tentang akidah mereka adalah akidah yang mengerikan sekali. Mereka meyakini Allah di atas arsh. Di satu tempat namanya makan adami, makan yang tidak ada. Allah ada dalam tidak ada. Coba faham atau tidak faham kita? Orang awam saja ngerti masa Allah ada di dalam tidak ada. Gimana sih? Ngomong atau ngomong? Kan begitu. Allah ada di dalam tidak ada karena Allah bertempat di satu makan satu tempat namanya makan adami makan yang tidak ada jadi Allah Maha Ada berada di dalam tempat yang tidak ada. Ini pernah kita tanyakan kepada syekh mereka yang berjenggot lebar dan Masya Allah hafal Al-Quran tanya Al-Muhim yang penting lah sudah kalau sudah pakai yang penting ya sudah dibilang itu kotoran yang penting saya senang saya jadikan roti ya begitu sudah itu dasar kepala keras kepalanya orang-orang yang punya akidah sesat nggak bisa diikatkan Baik, Tuma yajibu alaika kemudian wajib bagimu antak lama untuk mengetahui setelah itu setelah ilmu akidah, ilmu iman, ilmu tauhid. Kemudian setelah itu wajib bagimu untuk mengetahui mayalzamuka yang wajib bagimu fi'luhu untuk engkau lakukan, fi'luhu untuk melakukannya. Minal wajibati syar'iyyati dari kewajiban syar'iyyah. Jadi tingkatannya ilmu itu ilmu iman tentang mengenal Allah setelah itu kewajiban-kewajiban kita itu apa? Alama umirta kewajiban atas apa yang engkau diperintahkan bihi dengan sesuatu tersebut. Litaf'ala dzalika agar engkau bisa melakukannya. Kalau kita bekerja di sebuah rumah, kalau enggak tahu perintahnya apa yang kita kerjakan, kalau kita mestinya masuk rumahnya orang, tugasmu masak. Apa yang dikerjakan? Masak. Tapi kalau ada orang bantu di rumahnya orang nggak tahu tugasnya, nggak ketemu. Ini adalah dengan sesama manusia. Bekerja di sebuah kantor nggak jelas kerjaannya, mau ngapain? Saya ng ngelamar pekerjaan di sebuah sekolahan. Jadi apa? Pokoknya diterima, nggak ada kerjaan, ya nggak genah. Tatanya dapat guru, dapat dia suruh ngajar olahraga. Dianya nggak ahli, lucu kan? nggak ngerti fisika suruh ngajar fisika nggak jadi harus tahu apa yang harus aku lakukan itu loh harus apa yang kita harus kita lakukan dari perintah Allah itu itu perlu ilmu nggak ada tanpa ilmu mau ngarang ibadah ngarang nggak ada wa mayalzamu katarkuhu dan kamu harus belajar apa yang harus kamu tinggalkan wa yalzamuka dan bagimu harus mempelajari mayalzamuka apa yang harus bagimu tarkuhu untuk tinggalkannya minal manahi dari larangan kalau nggak tahu larangannya orang melanggar dan ini yang banyak makanya kasih sayang kita kepada orang-orang awam harus kita hadirkan orang awam itu banyak yang melakukan kemaksiatan di pasar-pasar di gang-gang rumah kita banyak orang muslim umat islam melakukan kemaksiatan tapi ketahuilah husnudzon kita harus ada mereka melakukan kemaksiatan bukan karena pengen menentang Allah tapi kebanyakan karena tidak tahu itulah karena nggak tahu kalau itu dilarang maka dia akan dihukum dengan kebodohannya kasihan mereka kenapa tidak mau belajar ada pengajian nggak mau kalau orang tidak tahu apa yang dilarang ia akan melanggar Coba itu ada lampu merah. Lampu merah itu kan nggak boleh terus ya. Kalau orang nggak ngerti kalau lampu merah itu larangan gimana kira-kira? 14 ditabrak sama orang. Kalau mati nggak kerasa, kakinya patah dua mau gimana? Salahnya sama. Larangan Allah, ya kalau diampuni, kalau tidak diseksa kan ngeri. Maka harus kita belajar ilmu ilmu tentang larangan-larangan Allah linatruka litatruka dzalika untuk engkau bisa meninggalkan larangan tersebut wa illa kalau tidak begitu kaifa bagaimana taqumu engkau akan melaksanakan bitaatin dengan segala ketaatan la ta'rifuha ma hiya yang engkau tidak tahu apa itu gimana engkau bisa melakukan ketaatan sementara kamu tidak tahu apa itu jenis ketaatan puasa nggak ngerti sholat nggak ngerti zikir nggak ngerti Wa kaifahiya bagaimana dia untuk melakukannya? Kita tidak tahu apa itu ketaatan kepada Allah. Bagaimana cara melakukannya? Enggak tahu, mustahil orang ini bisa menjadi ahli ibadah. Jadi ilmu penting. Wa kaifa yajibu an Bagaimana cara melakukannya? Am citani bu ma'asiya? Bagaimana menjauhi kemaksiatan? La taklamu sementara kau tidak tahu anha ma'asi bahwasanya itu maksiat. Enggak bisa Orang meninggalkan kemaksiatan nggak tahu kalau itu maksiat. Nggak tahu kalau itu kemaksiatan ya nggak akan ditinggalkan, maka harus ada ilmunya agar kita bisa meninggalkan. Hatta la tuqi'a nafsaka fiha sehingga ketidaktahuanmu itu tidak menjad, menjadikan engkau tuqi' menjatuh menjatuhkan nafsaka dirimu fiha di dalam kemaksiatan jadi agar jangan sampai engkau terjerumus di dalam kemaksiatan tersebut baik Selesai sampai di sini besok akan kita masuk fala ibadatu syar'iyatu ibadah syariah itu katuharah seperti bersuci. Intinya begini, kita simpulkan. Orang bisa menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya harus ada tangga-tangga yang kita lewati. Dan nggak bisa langsung lompat tangga yang ketujuh. Ada tujuh tangga loh kemarin sudah disebut. Kalau sudah satu kita lewati satu, satu, satu. Nanti yang ketujuh kita akan menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya tangga yang pertama ada ilmu ya kayak begini ini kita ini masuk di tangga pertama ini kita belajar kita ngaji jadi ilmu ini yang utama paling penting sebelum kita banyak sujud sebelum kita banyak sholawat, sebelum kita banyak ibadah Makanya kami himbau perkumpulan apapun dimanapun upayakan ada pencerahan ilmu yang disampaikan biarpun hanya satu hadis Nabi Muhammad SAW ada yang disampaikan jangan senang maulid rame saja marhabanan nggak ada pengajian padahal para ulama itu mengadakan kumpulan itu untuk mencari kesempatan kalau orang kumpul dikasih pengajian aslinya pengajian yang terpenting kemudian setelah itu marhabanan asrokolan kalau bahasa Jawa Timur itu adalah untuk mengumpulkan orang ada hadrohnya orang senang kalau sudah kumpul nah baru disisipkan nanti ilmu penting zikir zikir perlu diberi ada wajangan ada yang menyampaikan tentunya harus ada ahlinya dong itu penting untuk ilmu dan ilmu yang paling penting ilmu itu ada tingkatan yang pertama ilmu tentang iman tentang keyakinan tentang akidah Nah ini adalah yang harus kita utamakan. Jangan sampai ibadahnya banyak, sujudnya banyak, akidahnya sesat, salah. Yang disembah berhala di otaknya nggak bener. keyakinannya tentang Allah salah, musibah. Barangkali insya Allah ini nanti akan kita perlebar sedikit tentang bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah iman kepada Allah mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang apa yang boleh dilakukan oleh Allah jais bagi Allah Subhanahu wa taala, baru nanti melangkah kepada yang lainnya yaitu tentang kewajiban-kewajiban kita itu apa. Di dalam hidup kita ini ada kewajiban. Kewajiban syariah, ibadah, sholat, bersuci, ini kewajiban. Makanya belajar ilmu wudhu itu sama wajibnya dengan belajar sholat karena syarat nggak sah sholat kecuali dengan wudhu belajar ilmu wudhu wajib wudhu nggak sah kecuali dengan air yang benar maka mengetahui air yang suci mensucikan harus air butuh wadah berarti beli panci jadi wajib dong jadi masya Allah jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan kewajiban kita ada ilmunya Kemudian kita harus tahu keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebab yang tidak tahu mana yang haram orang akan melanggar itulah yang bisa kami sampaikan dari kitab Imam Ghazali yang kami baca dari kitab Minhajul Abidin. Semoga Allah berikan kemanfaatan dari ilmu yang kita baca. Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid amin. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya kepada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kamu ya ya, bagaimana sifat kudrat kirodati Gusti Allah. Kadang-kadang saya itu masih sering terpleset untuk menambah keyakinan mohon dijelaskan. Pun sematan mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang banyak hal yang terjadi di masyarakat kita, Bu ya. Biasanya di musola atau di masjid-masjid, di tempat-tempat sholat jamaah. Itu saya tanyakan bagaimana hukumnya lewat di depan orang sholat. Terutama ini kejadian banyak di sholat-sholat jamaah yang sab di depan itu lewati di belakang yang masih masbuk gitu. Sebab di satu tempat banyak terjadi dibiarkan saja dan di tempat-tempat lain malah dicegah sampai-sampai yang sedang sholat pun yang mau dilewati itu tangannya ke depan maksudnya mencegah jangan sampai lewat di depan dia gitu jadi sejauh mana e, hukum lewat di depan orang sholat itu sekian itu saja uh, makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati, eh, sedikit pertanyaan dari saya adalah tentang mualaf. Jadi untuk mualaf itu sejauh atau ada batasan barangkali eh, seseorang itu masih dikatakan sebagai mualaf. Kemudian sampai sejauh manakah batasan kita sebagai muslim itu eh, diberikan hak ataupun kewajiban barangkali untuk menyantuni mereka? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Baik. Sifat kudroh sifatun qadimatun azaliyatun qaimun bidzatihi subhanahu wa ta'ala sifat kudrah adalah sifat yang dahulu sifat itu qadimah dahulu dan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya ada satu kudroh, sifat kudroh itu satu. Tidak ada Allah mempunyai dua kudroh, tidak. Sifat kudroh Allah itu hanya satu. Sebab kalau sifat kudroh Allah itu dua, itu belum tauhid. Karena kudroh Allah itu harus punya makna kuasa terhadap segala sesuatu Enggak ada yang enggak masuk di wilayah kekuasaan Allah itu kudroh. jadi Allah kuasa atas semuanya dan irodah adalah Allah berkehendak dua-duanya ini menjadikan pemahaman yang salah akan keduanya ini muncul kelompok-kelompok yang sesat ada kelompok namanya Mu'tazilah tidak bisa memahami akan kuasanya seorang hamba saya bisa mengangkat pulpen apa yang ini maksud dengan aku kuasa mengangkat pulpen bagi akidah ahli sunnah wal jamaah sederhana ini adalah Allah menginginkan berkehendak aku mengangkat pulpen dan kekuatan ini Allah yang kasih bukan bukan dari diri saya sendiri jadi antara kudrah dengan iradah harus digabung aku berkehendak tapi Allah yang menjadikan aku berkehendak jadi jangan sampai seperti sebagian kelompok mengatakan kehendak itu dari diri saya sendiri maka itu namanya qadariyah dan kekuatan dari diri saya sendiri sisi lain jabriyah saya tidak punya kehendak apa-apa dan semua yang terjadi ini Allah yang menjalankan di saat ia berzina kenapa kau berzina Allah saya hanya menjalankannya di saat ia mabuk Allah itu adalah jabriyah yang tidak benar di dalam memahami akidah dia tidak faham bahasanya dia juga punya kehendak ini adalah termasuk pembahasan yang panjang tentang irodah kita itu bagaimana di hadapan irodah Allah sifat kemauan kita kehendak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Ini dibahas dalam panjang lebar. Allah berkehendak. Bagaimana dengan kita? Sebagian orang mengatakan, "Ini saya berkehendak. Ini kemauan saya sendiri. Saya mau ngangkat pulpen. Ini saya berkehendak." Seolah-olah Allah tidak ada campur tangan di sini, tidak ada ikut-ikutan di sini. Saya berkehendak. Tapi giliran dia kehujanan, nggak dapat tempat untuk berlindung kedinginan gemeteran suruh diamkan tangannya coba diamkan nggak bisa siapa yang gerakkan tanganmu Allah coba kalau memang kamu punya kehendak kan bisa hentikan tidak bisa dia menghentikan gerak tangannya artinya di sini memang ada kuasa Allah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala makanya dalam bahasa sederhana kehendak kita itu ada tapi ketahuilah kehendak yang ada di dalam hati anda anda menginginkan ini dan itu. Lalu Anda berkehendak pergi ke sini. Anda berkehendak untuk menulis lalu Anda menulis. Itu adalah kehendak Anda. Benar kehendak Anda, tapi kehendak Anda itu ada karena Allah berkehendak. Dalam bahasa singkat tolong dicatat. Allah berkehendak untuk Anda berkehendak. Itu saja sederhana. Daripada bicara panjang lebar yang ruwet. Allah menghendaki Anda berkehendak. Selesai. Artinya kehendak anda itu karena Allah menghendaki. Jika Allah tidak menghendaki anda berkehendak, tu lihat orang yang tidak mau ngaji. Anda Allah tidak menghendaki dia berkehendak ngaji. Jadi pembahasan panjang, apakah kehendak kita ini ada maknanya atau tidak? Ini dibahas oleh ulama dengan kalimat yang panjang lebar, ternyata bisa disimpulkan dalam kalimat yang segera, sederhana Allah berkehendak agar Anda berkehendak. Allah menghendaki Anda berkehendak. Selesai. Anda punya kuasa pun sama. Allah kuasa dan menghendaki Anda punya kekuatan. Sementara hakikat kekuatan Anda ini dari Allah. Gak ada orang mas, ah, saya kuat nih dengan diri saya sendiri, saya pukul bisa. Masya Allah. Gak bener. Kita bisa memukul karena Allah berikan kepada kita kekuatan. Tapi hakikat kudrah itu adalah hakikat yang punya adalah Allah sifat Allah subhanahu wa ta'ala kuasa dan Allah kuasa atas segala sesuatu tidak ada yang terlepas dari kuasa Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah pembahasan insya Allah benar nanti kalau sudah kita masuk bab tauhid insya Allah kita harus selama ini tauhid kita ini kurang sedikit demi sedikit nanti harus kita sisipkan masalah tauhid keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala masalah melewati tempat sujudnya orang yang lagi sholat Lau arafal maru baina yadayil Ini ada sebuah hadis sahih kalau seandainya orang yang melewati tempat sujudnya orang yang sholat ma'alaihi minal ithmi dosanya segede apa kalau ada orang yang lewati tempat sujudnya ngelangkai tempat sujudnya orang sholat kalau dia tahu dosanya lebih baik dia akan menunggu 40 tahun. Artinya begitu besarnya. Haram hati-hati jangan melewati tempat sujud ya orang yang sholat. Kita itu ngendengin suka melewati tempat sujudnya orang sholat. Dan hukumnya adalah haram. Tapi ini ada aturannya. Aturannya apa? Orang yang sholat itu sudah memenuhi syaratnya pakai namanya sutroh musalli. Sutroh itu pakai pembatas. Jadi makanya kalau sholat itu pakai pembatas. Yang paling jarang melakukan ini semua adalah santri malahan. Kenapa santri kok gak ngerti sutroh musalli itu hadisnya sohih. Dan disebutkan dalam kitab-kitab kita semua, dalam kitab fikih selalu disebut sutroh musalli. Apalagi kalau di bulu maram sampai berapa hadis disebut. sutroh musalli itu tolonglah makanya kalau santri kita itu langsung kita rotan sebetulnya itu untung saja tidak ditampar ya karena jadi contoh santri sholatnya nongkrong di tengah begini cobalah diamalkan ilmunya sutrat musalli kalau mau sholat tolong buat pembatas makanya kalau para sahabat Nabi yabdadiruna ala sawari bersegera ke tiang-tiang sholatnya adalah ngadep ke tiang tembok ini ini sholatnya begitu kalau tidak ada tempat ya di depannya itu ada orang jadi antara dia dengan sujudnya tempat sujudnya ada pembatas mungkin orang tidak apa-apa mungkin di sini harus ada begini atau orang ini ada orang sholat begini sudah tidak ada kita di belakangnya ini memenuhi syarat atau pakai sesuatu pembatas ditancapkan tongkat sekitar 2, uh, 20 cm atau 40 cm ini jarang diamalkan nyelonong sholat di tengah begini nggak punya ilmu itu sudah begitu dilewati di, di mukanya marah. Bukan yang salah kamu ngapain sholat nggak pakai pembatas. Jadi ada dua sunnah Nabi yang jarang dilakukan oleh orang-orang yang akidahnya benar seperti kita. Ahli tawasul ini kan benar akidahnya. Tapi nggak pernah ngerti tentang nyusun barisan dalam sholat sama sutroh musalli pembatas dalam sholat. Coba lihat di musola dan masjidnya orang yang senang tawasulan itu nggak ada yang rapi sopnya padahal Nabi Muhammad marah itu kalau sopnya nggak rapi itu ngatur barisan Nabi Muhammad kayak ngatur dalam perang coba dirapikan tapi jangan sampai nginjak nginjak jentiknya orang jangan pokoknya rapi begitu loh rapet gitu ya rapet rapet rapet tapi kalau ahli tawasulan ya ya ini terus terang aja kenyataan karena saya itu kalau sholat Jumat pindah-pindah pindah-pindah ke sana sini setiap ada orang renggang ditarik itu kelihatannya nggak mau mau setelah itu sudah noleh kayaknya memarah sudah itu eh, ini pasti tawasulan ini orang ini ya lah kok orang yang anti tawasul sop barisannya lebih hebat ini gimana coba diamalkan ini jadi sebelum Rasulullah sawusufakum sufakum ini hadis sahih Rasulullah sawusufakum sunnah imam untuk mengucapkan kalimat ini luruskan barisan pak dilihat oleh imam ayo luruskan luruskan rapatkan rapatkan kosong maju diamalkan bukan hanya didengar ilmu itu pokoknya itulah kalau orang sedang tawasulan biasanya pasti begitu sopnya ya tidak apa-apa santri itu biasanya kalau tidak dibeginikan tidak ada yang kebakar sana nanti ini kan didengar ini radu ini acara ini dengar di mana-mana ini <laughs> ada di di Gresik, di Bontang ini dengar ceramah ini semoga bisa paham makna ini tolonglah barisan dirapikan yang genah Disampaikan ada ceramah tentang soft taswiyatu suf wa inna taswiyatu sof dalam riwayat minta mami salat dalam riwayat mini iqamati sholat meluruskan dan merapatkan barisan kesempurnaan sholat Nabi Muhammad yang bicara. Kemudian sutrat musholi seperti itu paling tidak kalau sudah anda ada apa-apa ini loh diturunkan untuk pembatas. Lek begitu biar orang tahu kalau itu tempat sujudnya. Nah kalau sholatnya di tengah begini, ada orang lewat begini-begini, ya bakal kayak main silat terus, bak orang lewat terus, nggak ada yang tahu. Ini lagi ngapain di tengah? Coba dari pembatas, oh ini sholat. Maka dari itu, jadi ada orang kok ada orang sholat ngelarang-larang. Sunnah dianjurkan. Kalau kita lagi sholat, sudah memenuhi syarat ada pembatasnya tadi. Kalau ada orang lewat kita tahan sunnah jadi bukan main-main itu pak itu benar itu Value yudafi value yak fal yuqatilhu ia tahan dalam hadis disebutkan bahkan dalam menahannya ini kalau orang ditahan itu kok ngeblak mati nggak mendenda itu begitu pentingnya ini nggak kaget mati nggak usah didenda itu karena apa salahnya lewat tempatnya orang sujud tapi kalau kita tidak pakai pembatas selalu begini orangnya mati denda itu ini disebutkan ulama seperti itu dalam keterangannya jadi tolonglah buat pembatas. Jadi kalau sholat jangan dinongkrong di tengah begitu. Minimal harus ada ditarik bangku atau apa saja. Kalau bisa memang tinggi seperti ini 24 30 cm 40 cm. Kalau tidak ada pokoknya ada pembatas. Dalam pendapat ulama sebagian sampai digaris pokoknya biar orang tahu kalau itu tempat sujud kita. Baru setelah itu kalau ada orang lewat maka ditolak. Maka ketahuilah yang nggak pakai begitu nggak haram dilewati kalau ada orang nggak pakai pembatas, kita lewat di depannya nggak haram. Ada orang di sholat ini, tahu ya ketawa, kesian orang ini mulai tadi begini-begini. Nggak haram memang wong dia nggak pakai pertanda, nggak pakai tanda, nggak pakai sutroh musalli. Sutroh itu pembatas, musalli itu orang sholat, bukan sutroh itu satir, bukan ya. Sutroh itu pembatas orang sholat. Jadi kalau nggak pakai pembatas nggak benar. Tolong diamalkan kalau sholat ngambil ke tempat-tempat tiang kalau enggak ada di belakangnya orang begitu atau sajadah digelar Cuman permasalahannya satu, kita males ngamalkan. Makanya sering kita lihat anak-anak kita pun kadang-kadang santri sudah mendengar 11 kali, 12 kali masih ada begitu kadang-kadang. Ini otak di mana saya bilang sama santri? Kamu ini bagaimana? Karena santri saya mah enak. Kalau orang lain nggak nggak pernah kita ingatkan ya. Ya ingatkannya dalam majelis semacam ini. Kalau santri kita marah, kamu ini coba diamalkan sedikit demi sedikit sunnah Nabi itu cari tempat masih ada di tiang sana tiang sini tembok sana tembok sini ini adalah termasuk sunnah Nabi yang sudah sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan kalau urusan sop itu janji dari Nabi kau luruskan ya Allah ya khalifah Allah baina kulubikum apaan kau luruskan barisanmu atau Allah akan memporak-porandakan hatimu jadi sebab porak-poranda itu karena kita tidak mengatur barisan itu makanya nggak akur satu masjid saja ribut ya satu masjid ribut antara imam ini dengan imam ini, antara dia ini ini ribut karena apa ya? Sopnya saja nggak diatur yang kena ucapan Nabi Muhammad yang rapi, sop barisan yang bagus. Inilah yang harus kita amalkan. Kemudian masalah muallaf. Muallaf itu orang yang baru masuk Islam dan dia masih lemah hatinya. Belum kuat. Dan waktunya berbeda-beda lah kalau satu tahun ya bukan mu'alaf. Bekas mu'alaf. Masa mu'alaf? Kapan masuk Islam? 96. Iya bukan mu'alaf 96 masuk Islam kok mu'alaf. Pasti males nggak mau ngaji itu ya. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, lemah hatinya, belum punya banyak teman, sehingga perlu disantuni dalam urusan zakat. Ada mu'alaf 96 mu'alaf, 2001 mu'alaf, kalau sekarang masuk Islam mu'alaf. Kemudian belum banyak orang yang mengenalnya, baru itu mu'alaf karena lemah untuk dibantu. Jadi nggak ada batasan secara pasti tahun, tapi kalau sudah lama bertahun-tahun bukan mu'alaf lagi. Bahkan kalau perlu berbulan-bulan sudah bukan mu'alaf, sama dengan yang lainnya. Orang muslim yang sungguhnya mu'alaf terus mu'alaf terus mu'alaf terus nggak. Sehingga ada proyek mu'alaf. Mana mu'alaf? sehingga ada mu'alaf jahat ada mu'alaf baik kalau kita tidak boleh suudan kepada orang mu'alaf tetapi kenyataan ada orang mu'alaf hanya um-, ingin menikah hati-hati kalau ada orang pengen menikah dengan orang Islam kemudian kok masuk Islam ini diragukan alangkah banyaknya orang setelah itu keluar lagi bahkan istrinya dibawa jadi kalau orang masuk Islam karena ingin menikah ini rendah banyak dibohongi yang semacam itu sebelum menikah mau ngelamar nggak dikasih dijanjikan oleh calon mertuanya asalkan kamu masuk Islam nak boleh melamar anak saya ya iya saja karena bagi agama mereka adalah murtad nggak penting yang penting balik lagi nanti sudah saya masuk Islam asyhadu ala depan kiai depan ustaz setelah itu apa beberapa minggu bulan sudah ada kandungan ada isinya ditarik mulai balik lagi musibah suruh masuk Islam lagi bener, baru ngelamar nanti ini Kemudian ada lagi proyek mualaf. Mualaf. Muter ke sana kemari hanya cari duit. Kasihan mualaf yang benar itu loh, Masya Allah. Mualaf yang benar kasihan. Kita ini biasanya pondok itu yang sering didatangi mualaf. Ada yang adabnya nggak ada, ada yang benar-benar mualaf, ada yang macam-macam ada yang mu'alaf mungkin bingung ya Mu'alaf ngobrol setelah itu pergi katanya mau beli koran eh ada HP yang hilang ya kan Kasihan mualaf yang benar jadi jadi ter sehingga sekarang itu kalau ada orang-orang masuk rumah kita mualaf itu orang jadi suudon. Karena ada mualaf-mualaf yang nggak benar. Akan tetapi siapapun orang yang pengen masuk Islam harus kita sambut. Kalau itu benar-benar mualaf wajib kita menolongnya. Tapi kalau sudah bertahun-tahun nggak ada mualaf itu. Bekas mualaf iya. Mualaf itu kan sebelum tahu tentang akidah belajar akidah apalagi sarjana masa mu'alafnya sampai setahun kelewatan kalau orang awam masuk Islam mungkin mu'alafnya setahun tapi kalau ada orang cerdas sarjana masuk Islam mah cepet itu belajar ini gampang gampang gampang beres bukan mu'alaf lagi kuat imannya pergaulannya juga banyak jadi mu'alaf di sini tidak ada batasannya intinya kalau orang itu masih lemah keimanannya maka dia adalah mu'alaf yang layak untuk diberi zakat dan perlu kita bantu secara khusus karena aku alafannya wallahu a'lam bisawab Buya pernah menyampaikan bahwa hadis yang menerangkan tentang keutamaan menjalankan puasa di bulan Rajab dan ke kebanyakan hadis disebut palsu dan to'if tolong beri contoh salah satu hadis yang palsu hadis yang palsu tentang rojab yang menyebutkan tentang pahala yang bermacam-macam dengan pahala pertama begini hari kedua begini ini Syekh Imam Zainuddin Al-Iraqi memberikan talik kepada beberapa hadis yang disebut oleh Imam Ghazali bahasanya hadis itulah aslalah akan tetapi untuk melakukan puasa di bulan Rajab dapat keutamaan karena bulan haram keutamaan itu sudah cukup akan tapi untuk membawa yang puasa ini hari pertama ini dapat begini hari kedua dapat begini hari ketiga dapat begini itu tidak ada sandarannya menurut para ulama-ulama kita bukan omongan kami kalau ini sandarkan omongan kami tidak bahkan termasuk kalau kita lihat di dalam Ihya Ulumuddin ada takliknya Syekh Zainuddin Al-Iraqi beliau adalah seorang ahli hadis mereka memberikan taklik bahasanya hadis ini adalah la aslalah artinya harus kita hindari membawa hadis yang semacam itu tetapi kita hadirkan hadis yang sahih, yang benar tentang keutamaan bulan haram, ibadah di bulan haram, sedekah di bulan haram, puasa di bulan haram. Bulan haram itu ada empat. Yang satu rajab sendirian. Yang tiga beriringan. Dhul Hijjah, Muharram. Itu semuanya sunat melakukan puasa. Ibadah-ibadah. Bahkan tiga hari penuh pun tidak apa-apa. Nanti sahabat ada sendiri keutamaannya. Jadi kita bawa yang yang sahih saja karena kita kalau membawa hadis yang palsu nanti orang yang nggak benar itu merendahkan kita dengan hadis tuh tuh hadis palsu dipakai, hadis yang nggak benar dipakai. Kita tidak membatasi tentang masalah apa, keutamaan yang macam-macam itu. Karena yang disebutkan yang tentang haram saja. Tentang haram puasa tentang bulan haram. Ini adalah yang disunnahkan. Kemudian Hadis bagaimana untuk memotivasi? Memotivasi tidak boleh hadis yang tanpa maudhu. Ada namanya fadhailul a'mal. Ada hadis-hadis tentang fadhail a'mal, tentang keutamaan-keutamaan amal baik agar orang semakin bersemangat. Itu boleh kita membawa hadis yang lemah, hadis doif bukan maudhu ya. Hadis doif untuk fadhailul a'mal dengan empat syarat. Yang satu Allah yashtadda yang tidak parah kelemahannya jadi lemah itu macam-macam. Lemah karena perawinya ada yang suka lupa, lemah. Ada yang pendusta, lemah. Kalau pendusta langsung ditolak, tapi kalau suka lupa bisa saja benar. Jadi lemahnya hadis itu bermacam-macam sebabnya. Dan ini para hadis, ahli hadis yang ngerti. Jadi do'fu bersadid apa eh, kelemahannya itu sangat atau tidak sangat. Yang kedua, fi ilil akmal bukan di dalam masalah hukum tapi di dalam keutamaan-keutamaan yang ketiga ayat dari jafi asli amin hendaknya masuk di dalam satu kaidah dalil yang umum dalil umum itu misalnya apa ada keutamaan-keutamaan tentang puasa rojab keutamaan asalkan tidak benar-benar sangat parah ini boleh diriwayatkan asalkan masih masuk di dalam umumnya dalil. Umumnya apa? Secara umum disunnahkan puasa bulan haram. Nah ini ada umumnya. Jadi masuk, jadi nggak ada salah. Jadi bulan haram dianjurkan. Adapun keutamanya ini, ini, ini asalkan tidak parah lemahnya hadis boleh kita riwayatkan. Kemudian yang keempat ini loh yang unik ya. Imam Nawawi menyebutkan ini dalam kitab dripnya takribnya Takrib yang Nawawi kemudian disarai oleh Suyuti tadribur rawi. Hendaknya tidak meyakini kalau itu dari Nabi Muhammad, ya kan? Hadis fadail a'mal boleh kita riwayatkan tapi nggak boleh meyakini bahwasanya itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad karena itu. Makanya kalau kita ingin memacu orang untuk puasa Rajab, kita sebenarnya ada catatan kemarin sudah kita janjikan cuman lupa terus ya. Kita ingin membahas tentang Eh, masalah puasa rojab itu ternyata jumhur ulama menyebutkan hujahnya dari umum dalil tentang puasa di bulan haram itu ada kita punya aja catatan dua lembar seperti itu bisa dibagi-bagi nanti karena sebagian orang membid'ahkan langsung ini nggak bener bid'ah puasa rojab ini orang kurang ajar itu memang ya kalau nggak puasa nggak puasalah nggak apa-apa tapi jangan menghalang-halangi orang puasa ibu-ibu ada yang rajin rejepan sampai 20 hari tiga bagus itu Orang nggak pernah puasa ngelarang. Ini kan kurang ajar, pambit ahmit ain. Ada, kita kumpulkan hujah-hujahnya. Ternyata Masya Allah. Tetapi berkenaan dengan keutamaan yang macam-macam, itu kita tidak hadirkan karena memang para ulama kita sendiri yang menjelaskan tidak banyak daripada keutamaan-keutamaan puasa itu ternyata hadisnya ditolak oleh para ulama kita. Tapi jangan dikatakan setelah itu rejepan nggak ada puasanya. Musibah itu. Baik, itu adalah tentang puasa rejep. Kalau untuk memberi motivasi harus ada sandarannya ya ini sebetulnya zaman sekarang sudah enak bukan kita yang mencari hadis ini doif hadis ini. kita akan niru ulama saja gampang kalau orang pada akhir zaman ini nggak bisa mentas hadis nggak dianggap mengatakan hadis ini sahih doif nggak akan dianggap orang akhir zaman ini mereka ada orang-orang ini kelompok satu kelompok punya seorang muhadis yang mengatakan tasih hadis ini siapa inti ini seorang hafid itu harus punya hafalan hadis Seorang hujah harus punya hafalan hadis. Mau hadis itu harus punya hafalan hadis sanatnya sampai Rasulullah. Ini harus punya. Orang harus pakai komputer. Kita pakai komputer, ngadep komputer. Hadisnya disebut tagnya. Nanti keliar purawinya. Lalu nanti dilihat di kitab kitab tentang rijal, tentang siapa orang ini. dimasukkan bahwa oh, orang ini lemah. Karena langsung hukumnya hadis ini lemah bisa menjadi seorang muhadis dalam 6 detik, itu ibaratnya begitu. Jadi bukan begitu, itu adalah komputer itu urusan komputer mak lain. Para ahli hadis tidak komputer, hafal di sini, di otaknya. Orang akhir zaman dikatakan muhadis, bahkan dikatakan seperti menyamai Imam Bukhari. Ya, jangan begitu. Siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari menghafal 600 ribu hadis. Eh, 600 ribu hadis dihafal sanat-sanatnya bahkan sempat dites dibolak-balik diacak misalnya hadis A saya riwayatkan dari ini satu dua tiga empat itu bisa menyebut sampai Rasulullah anfulan anfulan anfulan anfulan sampai Rasulullah anfulan dites diacak-acak bisa kembalikan masih misalnya ada orang mencoba nulis ditukar mestinya ini hadis ini diwatkan dari ini ditukar ke sini imam disodorkan ke Imam Bukhari dikatakan salah salah salah salah hafalannya begitu bukan komputer bukan internet itu kalau memorinya rusak bingung itu nah ada muhaddis pada akhir zaman ngikutlah para ulama dahulu selesai dan apa yang kami sampaikan tentang masalah rojab itu juga ikut para ulama-ulama bukan dari kita sendiri tapi ingat ada keutamaan rojab bulan haram itu sangat jelas keutamaannya itu bahkan ada pengampunan dahulu dan sekarang ada banyak masalah riwayat-riwayat tentang itu tapi kalau rinciannya hari satu begini hari dua begini hari ketiga begini itu adalah jenis yang dikatakan hadisnya itu adalah tidak benar tapi ingat bukan berarti puasa rojab nggak ada ada puasa bulan haram namanya dan itu sunnah dianjurkan Wallahu a'lam selesai waktunya tanggal 28 kita mencoba menghadirkan sejarah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad di Masjid At-Taqwa alun-alun kota Cirebon. Barangkali diagendakan secara khusus itu akan kita gabungkan antara sejarah dan akidah. Karena di balik Isra Mi'raj ini banyak orang sesat meyakini Allah ada di atas sana. Jadi harus ada penjelasan akidah Isra Mi'raj tanggal 28 nanti yang akan kita hadirkan yang sekaligus akan diabadikan dalam kenang-kenangan karena kita harus punya tentang CD Isra Mi'raj dan sebagainya. Intinya kita harus ikut merayakan, bergembira atas kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Isra Mi'raj. Baik, ini ada yang minta doa. Kemarin kita minta doa Bu ya agar Allah memudahkan agar kita dapat tanah sebelah ini Ibu doa benar ya sudah sudah Bu doa Ibu sudah dikabul oleh Allah sekarang minta lagi tanah sebelahnya Bu ya kalau doa Ibu doa yang banyak pondoknya makmur kita pengen punya televisi Bu pokoknya kita pengen ibu-ibu yang tulus para bapak yang tulus doa ya ini jadi Allah mendoa dia doakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah akan ngasih dan tetap kita harus berkembang kita minta doa saja kalau masalah duit nanti Allah melalui yang lainnya ada doa, didoakan didoakan ingat dalam doa terus paling penting itu majlis makmur pesantren makmur manfaat semuanya dan sungguh yang telah memberikan sumbangan berapa juta itu ketahuilah itu luar biasa besar itu sebab sebaik-baik sedekah itu lebih cepat 100 ribu hari ini lebih bagus daripada 10 juta esok hari karena nilai menyegerakan sebuah sumbangan itu ada nilainya tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jangan wah, sebab kalau sudah ditunda sedekah itu setannya yang ngomong ya nanti aja. Yo ya, aduh, mau beli apa nih? 5000 saja kan jalannya repot. Mau nyedekah mau bersedekah 5000 nggak jadi dikeluarkan keluar eh ngelihat bakso beli bakso nggak jadi ya jadi makanya khairul birri ajiluhu sebaik-baik langsung saja kalau ada orang pengen krentek, eh, makanya kami ucapkan subhanallah yang telah bersemangat beberapa waktu yang lalu ada orang subhanallah kita terharu mulai dari yang jutaan sampai ada yang dengan amplopnya isinya adalah uang seribuan dan kita hitung sampai 25 ribu Subhanallah. Itu mungkin menabung itu. 25 ribu. Nilainya besar di hadapan Allah. Mungkin punyanya, punyaan itu. Tidak diremeh. Allah akan menilai apa yang Anda keluarkan itu dengan ketulusan. Yang sampai jutaan ada. Artinya makna segera itu loh ya. Kita doakan yang segera-segera itu adalah Allah akan segera memudahkan segala urusannya. Jadi memang dalam kebaikan itu segera jangan ya ah nanti sajalah ya oleh orang orang berebut kemuliaan itu ada orang justru ternyata ada orang juga berebut yang membayar dengan banyak sampai terselesainya pahalanya gede yang mendahulukan cepat itu adalah keutamaan akan tapi ingat prinsip pondok tidak ngejar kalau ada tanah dijual dibeli kalau enggak ya tidur kita tenang nyantai kalau ada bangunan kita bangun, ada semen kita bangun, kalau tidak nih. Ini insya Allah didoakan lagi Bu, di belakang kita akan membangun yang namanya apa pondok putri karena kasihan anak putri sudah kayak ikan pindang itu kayaknya. Tidurnya sudah desak desaan Di Cirebon sudah panas ya. desak desaan kasihan didoain di belakang itu. Ibu doa sajalah Pokoknya kalau ibu doa beres. Ini buktinya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa ya Allah mudahkan mudahkan mudahkan. Ini ketulusan. Apalagi kita pengen punya televisi. Kita punya punya banyak pondok makmur, pondok ini, anak-anak soleh, yang jamaah yang ngaji juga masya Allah diberi oleh Allah kemudahan manfaat ilmunya. Inilah yang harus kita hadirkan khairul birri ajiluhu sebaik-baik kebaikan itu adalah secepatnya dan semoga Allah menggugah orang-orang yang lain yang punya rizki kita doakan Sebetulnya kalau kita mendoakan tidak harus diberikan ke pondok kita loh ya. Jadi ibu doakan orang-orang yang kaya di Cirebon, semoga tergugah hatinya untuk infak. Tidak harus ke Al-Bahjah ya. Memangnya Al-Bahjah ini kunci sorga kan? Bukan. Jadi mungkin di lembaga yang lain, musola di kampungnya, masjid di kampungnya, itu. Adapun kalau orang memaksa harus ke tempat kita, itu adalah makna kecintaan, mana ini ya kita hargai dan semoga Allah menghargai. Jadi tidak ada masalah. Akan tetapi yang penting bagaimana orang ini tergugah hatinya untuk kemuliaan-kemuliaan yang semacam itu dan ini saja insya Allah dan usaha-usaha orang banyak yang pusing banyak bu yang pusing itu dapat pahala dengar dikasih waktu tujuh hari pusing tuh kita ada tim pusingnya tim itu digaji oleh Allah pahalanya ada mikir gimana cari duit ya Allah seminggu lagi Ih, itu ada pahalanya jangan dianggap remeh begitu tuh yang hebat begitu sehingga di saat pusing tulus itu nggak ada pamrih apa-apa ya Allah mudahkan itu yang dikabul makanya usaha tetap sampai ada yang membisikkan tim pelebaran tanah peluasan pondok bangunan tetap berjalan biarpun sudah dapat tetap berjalan tidak ada hentinya sebab urusan proyek Allah nggak boleh berhenti pengen kita punya sekolah pengen punya ini pengen punya ini harus karena semuanya adalah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini saja dan Allah akan menilai semua orang Ibu saja yang greget di malam hari, ya Allah semoga dimudahkan. Jangan dianggap remeh itu. Hati yang tulus itu. Allah kasih, eh, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa angsurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Berikan kepada kami ya Allah ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami pemahaman yang benar ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan dan kenistaan. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jika ada di antara kami tetangga-tetangga kami ya Allah Tetangga masjid ini ya Allah Ada yang pernah meninggalkan solat Kami mohon ya Allah Rindukan mereka kepada solat Mudahkanlah mereka untuk melakukan solat ya Allah Angkatlah mereka menjadi ahli solat ya Allah Jangan biarkan mereka terus terhinakan dengan meninggalkan solat Ya Allah Jauhkan kami dari segala macam dosa Ya Allah bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya Jauhkan kami dari kesesatan akidah Kuatkan keimanan kami ya Allah Keimanan kami ya Allah Jauhkan kami dari sebab-sebab tersesat dan terjerumus Ya Allah berikan kepada kami keikhlasan, ketulusan. Ya Allah siapapun ya Allah Ya Allah berikan kepada mereka ketulusan siapapun dari kami yang hadir di tempat ini berikan kepada kami ketulusan lebih khusus orang yang membantu pesantren kami pesantren kami ya Allah pesantren ya Allah dan yang bantu masjid ini berikan kepada mereka ketulusan keikhlasan ya Allah baik mereka yang menyumbang dengan doanya baik yang menyumbang dengan mereka berprihatin baik yang menyumbang dengan tenaganya atau dengan materi yang mereka berikan ya Allah berikan kepada mereka ketulusan ya Allah ketulusan ya Allah ketulusan ya Allah dan jadikan itu semua adalah sebab kemuliaan mereka kelak di akhirat bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas ya Allah Jauhkan kami dari orang yang tidak ikhlas. Jangan dekatkan orang yang tidak ikhlas ke tempat kami ya Allah, ke majlis kami. Siapapun jika ada mereka yang tidak ikhlas lalu mendekat mendekat ke tempat kami, jadikan mereka ahli ikhlas ya Allah. Mereka jadikanlah ahli ikhlas ya Allah. Jangan sampai amal mereka tidak bisa mereka lihat kelak di akhir ya Allah. Ya Allah, ikhlas, ikhlas, ikhlas ya Allah dan mudahkan segala urusan mereka ya Allah lapangkan rizki mereka ya Allah jaga keturunan mereka ya Allah jaga keluarga mereka ya Allah iman mereka lahir batin mereka ya Allah jagalah hingga kelak di saat menghadap kepadamu setelah panjang umur dalam keadaan kau ridhoi kau muliakan mereka di dunia di alam barzah di padang mahsyar dan di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah jadikanlah kami ahli taat jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah dan berikan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah suami istri yang saling mencintai suami istri yang saling menghormati dan menghargai tidak ada yang saling merendahkan tidak ada yang saling aniaya tidak ada yang saling mengatakan kalimat kasar yang ada adalah indah senyum yang ada adalah saling memanja guys. yang ada adalah saling merindu ya Allah ya Allah sungguh bagimu itu sangat mudah yang belum menikah ya Allah mudahkanlah mereka ya Allah Mudahkanlah mereka ya Allah untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai Orang-orang yang engkau muliakan ya Allah Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah Ya Allah engkau maha tahu Engkau maha tahu apa yang ada di hati mereka Bersihkan niat mereka untuk menikah. Kirimkan kepada mereka kemudahan ya Allah. Jaga kehormatan mereka dan berikan kepada kami semua keturunan yang soleh soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah iman iman ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.